صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين عباد الله Assalamualaikum Kembali kita bermajlis Dan berkumpul di Tempat ini Untuk kita melanjutkan dari Pembacaan kitab Kitab La'il Karya Al-Alam Al-Syeikh Muhammad bin Salazaimin Rahimahullah Masih kita pada bab Yang menyebutkan atau pasal yang menyebutkan tentang kekeliruan-kekeliruan yang wajib dijauhi. Di antaranya kita telah menyelesaikan al-hasad. Ya, kemudian terakhir kita sampai kepada al-ifta'u bi ilm. Memberikan jawaban atau fatwa tanpa disertai dengan ilmu maka perkara ini bukan perkara yang ringan namun perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala jika seseorang memberikan fatwa tanpa ilmu maka ini sungguh sangat berbahaya Nah, terlebih di akhir-akhir zaman ahlul ilmi semakin sedikit sementara ahlul juhal semakin banyak nah bahkan ada yang sudah terang-terangan menyebutkan bahwa syariat Islam ini atau sebagiannya hanya untuk diperuntukkan terhadap orang-orang Arab Adapun selainnya maka tidak diwajibkan. Allah musta'an. Seperti yang sudah masuk di WA kita, akil Sodis, yang menyebutkan bahwa menutup aurat bagi kaum wanita atau berhijab ini bukanlah kewajiban yang Allah wajibkan kepada hamba-hamba Allah kepada manusia tapi ini hanya sekedar adat istirahat orang-orang Arab. Allah al-musta'an. Sangat berbahaya. Bahkan dia menghina ya orang-orang berhijab dari bangsa yang mereka kulitnya berwarna hitam atau yang sudah kaki kakek nenek. Allah musta'an dia akan bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita telah menyebutkan ayat ya al-fatwa bi ghairil itu digandengkan atau diikutkan dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala terhadap asyirk yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan قل إن harrama ربي fawahisha ما ظهر منها وما بطن batan wal isma الحق baghy bi ghairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam nazil bihi sultana wa an Al-A'raf ayat 33. Ya, engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di antara keharaman ya, engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan engkau menyebutkan atau mengatakan atas Allah mala ta'lamun terhadap sesuatu yang kalian tidak tahu. Maka Syekh Ibnu Sa'id menyebutkan wa inna katsira minal ammah yufti ba'dhum ba'dan bima la ya'lamun. Sesungguhnya kebanyakan orang-orang awam memberikan fatwa sebagiannya atas sebagian yang lain terhadap apa yang mereka tidak ketahui. Mereka tidak tidak tahu fatajiduhum يقولون hadha halal أو haram أو wajib أو غير ذلك وهم لا la yadruna ذلك شيئا، syai'an maka engkau mendapati mereka mengatakan ini halal atau haram atau wajib atau tidak wajib dalam keadaan mereka tidak mengetahui tentang hal itu sedikit pun tidak tahu Afala ya'lam haula anna Allah Ta'ala sa'ilahum amma yaqulu yawmal qiyamah. Tidakkah mereka mengetahui bahwa mereka-mereka ini Allah Subhanahu wa taala akan menanyai mereka terhadap apa yang mereka ucapkan pada yaumul qiyamah. Mereka akan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka telah mengatakannya terhadap perkara-perkara yang halal, haram, wajib atau ghair wajib. Afala ya'lam haula'i annahum idza adallu syakhsan fa ahallu lahum ma atau aw haramu ma Allah, Ahallallahu lahu faqad ba'u kana alaihi mislu wizri amila wa dhalika sababi ma aftuhu dan tidakkah mereka mengetahui bahwa mereka apabila menyesatkan seseorang mereka menghalalkan padanya apa yang Allah haramkan atau mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan padanya maka sungguh mereka telah menanggung dosa ya menanggung menanggung dosanya mereka akan memikul dosa semisal dosa orang yang melakukan disebabkan fatwa mereka yang keliru itu tadi nah kalau memang tidak tahu, saya tidak tahu. Atau coba tanyakan kepada yang lebih tahu. Atau ketika dia tidak tahu, oh, tunggu sebentar. Saya kayak kurang jelas bagiku. Mungkin saya bisa tanyakan kepada yang lain. Tunggu jawabannya. Nah, ya karena ini termasuk deretan dosa besar. Wa antakul alallahi ma la ta'lamun. Ta wa inna al amati yajni jinayatan ukhra karena sebagian orang awam yajni jinayah dia melakukan suatu pelanggaran suatu dosa jinayatan ukhra terus yang lain nah فإذا رأى شخصا يريد أن يستفتي عالما يقول له هذا العام عامي لا حاجة أن تستفتي Hadza amrun wadihun. Jadi ketika dia melihat seseorang yang seorang ini menginginkan untuk meminta fatwa kepada seorang alim, kepada orang yang berilmu. maka dia akan mengatakan kepadanya ya orang awam ini tidak ada keperluan untuk kita meminta fatwa kepada orang alim tidak ada tidak ada hajat ini sudah jelas kata dia ini sudah jelas nggak usah kita tanya-tanya ulama ini sudah jelas fil waqi halal ini haram padahal kenyataannya halal. Ya, dia mengharamkan padahal halal. Sehingga fayuharrimuhu ma ahalallahu bi. Sehingga dia mengharamkan apa yang Allah halalkan padanya. Nah, apalagi umpamanya susah untuk menghubungi para ulama atau dia harus menyusun kalimat demi kalimat menata kalimat demi kalimat bagaimana dia bisa menghubungi para ulama sehingga di sana sedikit kesulitan sudah langsung tanya-tanya ulama ini sudah jelas kok haram umpamanya padahal halal ya kita berhati-hati paling tidak kepada ustadz-ustadz kibar kita. Aw yaqulu lahu hadza wajibun atau dia mengatakan kepadanya hadza wajib. Ini wajib. Failzimuhu sehingga dia mengharuskan kewajiban itu. Bima la yalzimhu Allah bih. Sementara Allah tidak mengharuskan dengannya yang intinya selalu bertolak belakang dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia menyebutkan halal padahal haram. Dia menyebutkan haram padahal halal. Atau yaqulu hadza ghairu wajib fi syariatillah. Atau dia mengatakan ini tidak wajib dalam syariat Allah fayasqutu anhu ma aujaballahu alaih sehingga dia menggugurkan apa yang Allah wajibkan kepadanya. Aw yaqulu hadha halal wa huwa fil waqi haram. Atau dia mengatakan ini halal padahal kenyataannya haram. Maka kata Syekh Ibnu Saimin wahadi jinayatun minhu ala syariatillah. Maka ini adalah pelanggaran dosa darinya terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa khiyanatun ya muslim. Di samping itu dia mengkhianati terhadap saudaranya yang muslim. Mengkhianati saudaranya yang muslim. Hai haitsu aftahu biduni ilmin yang dia memberikan fatwa tidak disertai dengan ilmu. Nah, seperti ini harus dijauhi oleh para penuntut ilmu. Jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk mengatakan saya tidak tahu. Kalau memang tidak tahu, saya tidak tahu. Nah, daripada dia menyebutkan sesuatu yang berlawanan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ara'aytum law anna shakhsan sa'ala an tariqi tariqi baladin min al-buldan. Bagaimana pendapatmu? Seandainya ada seseorang yang bertanya tentang jalan ya di negeri dari negeri-negeri. Jadi ya nggak tahu jalan menuju arah yang dia tuju sehingga dia bertanya. Fakul tatorik min huna. Maka engkau memberikan solusi atau jawaban, oh jalannya dari sini pak, lewat sini nanti sampai sana belok sini sini. Wantala salah. Sementara engkau tidak tahu. Ya, ada yang minta diberikan arahan, minta jalan menuju ke sana di mana, Pak? Oh, lewat sini, Pak. Jalannya sini. Padahal dia sebenarnya nggak tahu. Dia nggak tahu kalau jalannya di situ. Dia hanya sekedar menyebutkan. Afala yu'addu annas dzalika khiyanata mink? Apakah ini tidak dihitung atau dianggap ya manusia hal itu sebagai hianat darimu? Manusia menganggap atau dihitung ini sebagai hianat mingkai. Ini dalam masalah perkara dunia minta ditunjukkan jalan, dikasih jalan yang salah. Maka dia dianggap oleh manusia sebagai orang yang khianat orang yang khianat. Maka fakai takalam an tariqil jannati wa huwa syari'atu allati anzalallah wa antala la ta'lam anha syai'an. Maka bagaimana engkau berbicara tentang jalan-jalan menuju al-jannah yaitu syariat Allah. Syariat yang Allah turunkan sementara engkau tidak mengetahuinya sedikit pun. jalan menuju surga dengan nikah mut'ah umpamanya. Masih senang orang, wih, masya Allah. Nikah mut'ah jalan menuju al jannah. Sesukanya lagi, mau dua hari, mau tiga hari, mau empat hari terserah. Tanpa ada wali. Nah, atau menuju al jannah dengan berzikir sekian bilangannya nanti al jannah naam atau dengan menyumbang ya daerah sini sini sini ya uang uang riba apa apa bagus saja umpamanya pahalanya besar jamnya surga Dan apa yang disebutkan Ibnu Saimin ini telah banyak kita jumpai. Dengan mengatasnamakan syariah. Sampai ada penginapan-penginapan syariah. Ada penginapan sudah penginapan syariah. Atau bagaimana sistemnya? Penginapan-penginapan syariah. Bank-bank syariah. Pacaran-pacaran syariah sekarang Islam musik-musik Islam Allah musta'an semua serba syariah padahal mana ada pacaran Islam pacaran syariah sudah bosan pacaran setelah menikah cerai karena sudah habis gulai, setelah menikmati nah ini cerita mereka yang mengalami bilangnya. Kalau masih zaman-zamannya kayak gitu, naik mobil dibukakan pintunya. Eh, naik, naik dek, naik. Kemana-mana terus didampingi. pas terjadi pernikahan, ketika dia tersandung apa? Mata Belum bisa Tidak ada sudah sayang lain Karena sudah melakukan cara-cara yang menyelisih syariah. Tukar cincin, tukar ini, dan seterusnya. Allah musta'an. Maka ini harus di, dijauhi. Wa inna ba'dul muta'allimin insaf ulama. Dan sesungguhnya sebagian orang yang baru belajar ingin berlaku seperti ulama ingin berbuat adil seperti ulama. Yaqauna fi ma ya fil amah. Sehingga mereka terjatuh pada sesuatu yang orang awam telah terjatuh di dalamnya. Yaitu minal terhadap kelancangan, keberanian. Ala syariah terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani berbicara padanya yaitu fit tahlil wa tahrim. Dalam perkara tahlil menghalalkan, mengharamkan, berijab, mewajibkan. Fayatakallamuna fima la ya'lamun. Mereka membicarakan sesuatu yang mereka tidak ketahui. Wa yajammiluna fi syariati. Wa yufassilun mereka bisa apa ini menyebutkan secara global garis besar dalam syariat atau mereka merinci mentafsir wahum min ajhalin nas fi ahkamillah sementara mereka ini orang yang paling paling tidak mengetahuinya paling jahilnya manusia terhadap hukum-hukum Allah Idza sami'ta al-wahida minhum yatakallam ka'annama yanzilu alaihi alwahyu yanzilu alaihi alwahyu fi ma yaqulu min jasmihi wa adami tawrihi Apabila engkau mendengar salah seorang dari mereka berbicara, seakan-akan turun padanya wahyu. Berapi-api, semangat. Kenapa apa yang dia katakan? Karena mincit apa yang ini dari tegasnya dia mengucapkan itu. Ya, dia memastikan sepertinya ini sesuatu yang hak. Pada ini taurih, tapi dia tidak punya sikap hati-hati, sikap marah. Nah, la yumkin ayantika wa yakul la adri. Maka yang seperti ini ya, semangatnya dia berbicara. Berapi-apinya dia menerangkan berorasi. Maka tidaklah mungkin dia untuk mengatakan la adri. Saya tidak tahu. Saya akan akan seluruh masalah itu akan terselesaikan lewat lewat dirinya. La azri ma adamil ilmi. Maka tidak mungkin dia mengatakan saya tidak tahu. Padahal di mana itu ada mul ilmi. Dia tidak memiliki ilmu. Nah, huwa wasaful haq as-sabit. Padahal sifat aslinya yang sebenarnya dia itu tidak tidak punya ilmu itu tadi. Wa madzalik yasiru binaan ada jahil. Pada aslinya dia itu jahil. Ala annahu alim. Fadrul amma. Dia jahil tetapi mengesankan dia itu alim. Jadi seakan-akan dia ini masya Allah wahyu turun kepadanya. Kalau kondisinya seperti ini modelnya, maka fayadurul ammah maka dia akan membinasakan orang-orang awam membahayakan orang-orang awam apalagi sorbannya sebesar ban Vespa jenggotnya panjang, baru dia berfatwa. Merokok itu tidak apa-apa. Nah, berjabatan dengan perempuan itu tidak apa-apa kalau dilatih kain. Umpamanya. Nazar tidak apa-apa kalau pakai kacamata. Kan tidak langsung matanya yang melihat, tapi ada terhalang kacamata. Tapi sama aja, dia mau pakai kacamata, pakai helm, pakai apa kelihatan aurat ya aurat. Allah musta'an. Menipu orang-orang Allah. Nah, menipu orang-orang Allah. Kelihatannya orang yang dia mendalami ilmu agama. Ternyata ketika sholat saja dirapatin sholat saja tidak mau. Nah, menjauh malah. Saya pernah dapat yang seperti ini. Jadi kayaknya sudah sudah lama di situ ikut pengajian seperti itu. Ketika dirapatin sholat, kebetulan mereka lagi berada di masjid itu pas jumatan, sholat situ dirapatin menjauh. Lianna an-nas rubbama nabi bi qawlihi wa yaqtaruna Karena manusia bisa jadi mereka merasa sikoh, percaya dengan ucapannya dan akhirnya tertipu dengannya. Nah, apalagi sambil megang-megang lihianya panjang Ketika ada orang-orang luar datang ke negeri kita ini, jadi tidak seperti kita. Syekh berbicara, penerjemahnya menulis. Tulis, tulis, tulis. Itu pun masih dikhawatirkan ada kekeliruan ketika menerjemahkan. Nah, ini tidak. Samping yang berbicara waktu langsung menerjemahkan. Kalau seandainya ada yang pandai bahasa seperti itu kemudian tidak mendengar saja salah, akan kita ketawa Panjang lagi. Allah musta'an. Walaika haulail qaum yaktasirun ala nisbatul amri ilahim. Dan bisa jadi ya, kaum-kaum itu tadi mereka merasa puas dengan jawaban orang-orang yang dianggap alim tadi. Ketika menyandarkan urusan itu kepada mereka-mereka ini. Riko, karena kelihatannya memang uh, ya sholatnya sampai bunyi-bunyi oh, kayak khusyuk gitu ada yang mereka sampai seperti itu sholat khusyuk kedengarannya nah menipu orang-orang awam La bal tarahum yansibuna dari kalim Islam. Tidak, bahkan engkau melihat mereka itu menisbahkan hal itu kepada Islam. Inilah Islam yang sebenarnya. Inilah yang dihalalkan, diharamkan, diwajibkan atau tidak diwajibkan oleh Islam. Al-Islam yaqulu kada Al-Islam yaqulu kada Wahad hadza la illa fima alim al-qa'il annahu min din Islam. Islam menyebut mengatakan seperti ini. Islam memandang seperti ini. Maka ini tidak diperbolehkan kecuali apa yang orang mengatakan itu tahu ilmunya dari din Islam. Maka wala tariqa ila dzalik ila bi ma'rifati kitabillah, maka tidak ada cara atau tidak ada jalan untuk yang demikian itu tadi memberikan solusi melainkan dengan cara mengenal kitabullah dan sunnah Rasulullah Wasallam atau ijma' il muslimin alai atau ada kesepakatan muslimin di, di sana di atasnya. Maka hati-hati kita dalam menimba dan menuntut ilmu. Tidak semua yang berbicara kebaikan itu ya kokoh di atas agama. Inna ba'dun nas li jur'atihi Wadami adami wara'ihi wa haya'ihi min Allah khawfihi minhu yaqulu an syai' al muharram al wadih tahrimuhu ma adun hadha haraman Sesungguhnya sebagian manusia jadi ada di antara manusia yang seperti ini lijur atih lancang berani, tidak punya warok, tidak punya kehati-hatian, tidak punya rasa malu. Ya, terhadap Allah. Tidak merasa takut terhadap Allah. Dia mengatakan sesuatu ya. Al-haram al-wadih yang haram itu jelas tahrimuhu keharamannya ma'adun hadha kemudian dia menyangka ini tidak haram ada yang seperti ini ini tidak haram tidak apa-apa Aw an syai'il wajib al-wadih wujubahu yakulum adun hadha wajiban atau sesuatu yang wajib jelas kewajibannya, kemudian dia mengatakan saya menyangka ini tidak wajib. Imma jahlan minhu, maka hal yang seperti ini bisa terjadi karena kejahilan darinya. Au inadan wa mukabar atau dia menentang inat dan menyombongkan diri. atau tashkikan li ibadillah fi dinillah. Atau bisa dia apa ini membuat kerancuan. Tashkik, keraguan terhadap hamba Allah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya seperti yang kita sebutkannya. Akil itu tadi. Nabi menyebutkan suruh merapatkan barisan soft karena apabila soft tidak rapat, maka itu syaitan akan masuk di dalamnya dan akan menggoda orang yang sholat. Dia apa katanya? Alhamdulillah kalau setan ikut sholat bersama kami. Adakah setan sholat bersama kaum muslimin? Dia juga mencari pahala. Tidak akan mungkin lagi dia mencari pahala. Karena dia telah oleh Allah menjadi ahlul, ahlul nar, apa mungkin dia sudah pernah Allah kemudian mencari al-ajar? Mencari pahala. Malah semakin bangga. Wah, bagus syaitan kalau sholat bersama kami. Nah. Orang yang panjang lihianya, bilangnya semakin semakin tidak punya ilmu. Allah musta'an. Jadi maunya mengikuti cara-cara al-Yahud wan Nasor. Mau pakai dasi, Nah. Atau yang lainnya. Jadi kita terus belajar, terus meminta bimbingan dari para ulama, dari para asatidah kita dalam hal yang seperti ini. membuat rancu di dalam agama. Agama sudah jelas, datang dia menjadi kabur jadi tidak jelas. benarlah apa yang disebut oleh Nabi SAW bahwa di akhir zaman aloel semakin sedikit yaitu ilmu semakin sedikit dengan diwafatkannya para ulama sementara kejahilan semakin merebah semakin banyak maka apabila sudah tidak ada ulama sehingga mereka meminta fatwa kepada orang jahil tadi apa ini mereka mengangkat pemimpin dari kalangan juhala kemudian mereka bertanya kepadanya lalu mereka beri fatwa sehingga sesat dan menyesatkan nah Nabi telah menyebutkan beberapa abad yang lalu sekarang telah banyak bermunculan satu demi satu Allah musta'an Mungkin kita cukupkan sekian yang kita bisa baca pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan dorongan kita untuk menuntut ilmu ternyata ketika memberitakan sesuatu yang tidak diketahui akan berbahaya fatal terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu kita pun semangat untuk belajar dan menuntut ilmu kalau memang itu kita tahu maka kita menjawabnya. Namun kita tidak tahu, ya kita mengatakan wala alam. Silakan mencari jawaban dari yang lain. Mungkin ini yang bisa disampaikan oleh Musa subhanahu wa ta'ala. Tafadhol hafizakumullah.